mereka memulai satu Zulhijjah pada hari Senin sementara kita memulainya memulai satu Zulhijjah pada hari Selasa yang berarti pula akan ada perbedaan uh, hari Idul Adha namun tidak mengapa dan itu tidak menghalangi kita dari meraih keutamaan al-ayyamul ashr ya keutamaan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghimbau mamin ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr <clears throat> tidak ada hari-hari yang amal saleh padanya lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama ini walal jihad fisabilillah ya Rasulullah walal jihad fisabilillah illa rajulun <clears throat> jahada au dhahaba bimalihi wa nafsi wa lam yarji min dhalika syai' Di, yakni tidak ada yang mengalahkan keutamaan 10 amal saleh pada 10 hari pertama Zulhijjah ini bahkan jihad sekalipun tidak bisa mengalahkannya kecuali satu saja yaitu seseorang yang berjihad 6 dengan jiwa dan hartanya yang kemudian tidak ada yang kembali satu pun darinya. Maka amal ini saja yang bisa mengalahkan 10 hari pertama amal meng, bisa mengalah hanya amal ini saja yang bisa mengalahkan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ayol ikhwah dan ini sangat kita uh, ingatkan sebagaimana pula para ulama banyak mengingatkan karena banyak dari kaum muslimin yang lalai dari keutamaan 10 Zulhijjah ini sehingga melewatkannya begitu saja seakan-akan hari biasa. Nah, tidak. Bahkan ini sangat utama dan sangat mulia. Tidak kalah dengan keutamaan 10 hari 10 terakhir Ramadan. Nah, sehingga harus kita mementingkannya beramal saleh di antara amal saleh yang sangat dianjurkan adalah at-takbir wa tahlil tahmid pada 10 hari ini tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah dan semoga amal kita di sore hari ini pula amal berupa majelis ilmu ya kita belajar ilmu <clears throat> ini juga terma semoga termasuk di antara amal amal saleh ya pada hari-hari eh, uh, 10 Zulhijjah 10 awal Zulhijjah ini tadi kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Sahihil Bukhari yang merupakan materi kajian kita. <clears throat> kita telah selesai dari Al-Muqaddimah tentang terjemah biografi penulis kitab ini yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Muhammad bin Ismail. Maka kita masuk dalam pembahasan hadis ini. Kita mulai dari yang paling pertama yaitu qala kitab bad'il wahyi. Kitab bad'il wahyi. Nah. Sebelum itu, sebelum kita masuk membaca kitab bad'il wahyi dan membaca hadisnya satu persatu dalam uh, eh, Hadyus Sari di awal kitabnya yang merupakan hadis Yari sendiri merupakan mukaddimah dari syarah Sahih Bukhari, mukaddimah syarah Fathul Bari. Maka di awal hadis Yari itu Al Hafidh Ibnu Hajar mengucapkan kata-kata yang sangat penting yang patut untuk ditulis dengan tinta emas. Beliau katakan fa inna aula ma surifat fihi nafaisul ayyam wa a'la ma khussa bimazidil ihtimam al-ishtighal bil ulumi syar'iyyah al-mutalaqqatu an khairil bariyah al-mutalaqqati an khairil bariyah sesungguhnya yang paling pantas untuk diarahkan padanya nafaisil ayyam hari-hari yang paling istimewa dan yang paling tinggi yang pantas untuk dikhususkan dengan perhatian dan semangat yang lebih adalah al-istighal bil ulumi syar'iyyah menyibukkan diri dengan aktivitas ilmu-ilmu syar'i al-mutalaqati an khairil bariyah yang terambil dari manusia yang terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sesuatu yang paling pantas untuk diberikan padanya hari-hari yang paling istimewa. Ya, sesuatu yang paling tinggi ya untuk dikhususkan dengannya, untuk dikhususkan dengan perhatian dan semangat yang lebih. Ya, yaitu sibuk dengan ilmu-ilmu syariah yang terambil dari manusia yang terbaik wala aqilu fi anna madaraha ala kitabillahil muqtafa dan tidak ada seorang pun yang berakal yang meragukan bahwa poros dari berbagai ilmu syariat syariat tersebut adalah berporos pada kitabullah al muktafa yang diikuti dan berporos pula pada sunnah nabi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini la yartabu al-aqil. Enggak ada seorang yang berakal pun yang meragukan hal ini bahwa poros dari ilmu syar'i itu adalah kitabullah dan sunnatur rasul. Wa anna baqiyal ilm wa anna baqiyal ulum adapun ilmu-ilmu yang lainnya imma alatun li fahmihima wa hiya dhalatul matluba aw ajnabiyatun anhuma wa hiya wahya daratul maghlubah Adapun ilmu-ilmu lainnya selain ilmu syar'i bisa jadi merupakan alat ya yang dibutuhkan untuk memahaminya seperti ilmu lughah, ada ilmu alat dibutuhkan untuk memahami kitab Allah dan sunnah. Maka jika demikian wahya dalatul matlubah, barang hilang yang harus dicari. yakni sesuatu yang sangat dibutuhkan au ajnabiyatun anhuma atau benar-benar merupakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, dua ilmu tersebut yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah wahiyadaratul maghlubah merupakan uh, kerugian atau sesuatu yang sangat berbahaya al-maghlubah yang bisa mendominasi sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah Kata-kata ini tentu akan memberikan lecutan semangat bagi kita bahwa nafaisul ayyam hendaknya yang paling pantas untuk kita berikan padanya adalah al-ulum asy-syar'iyyah. Iya. Sesuatu tertinggi yang harus kita berikan untuknya semangat dan perhatian yang lebih adalah al-ulum asy-syar'iyyah. Taib. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال الإمام البخاري رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده Kata Imam Al-Bukhari Bismillahirrahmanirrahim Demikianlah beliau Mengawalinya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Beliau tuliskan kitab Bad'il Wahyi Kitab tentang permulaan wahyu ya. Lalu beliau letakkan bab pertama Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana awal bermulanya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang bab bagaimana bermulanya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang firman Allah jalla dzikruh Inna auhayna ilaika sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu yakni wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama auhayna sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di dan kepada para nabi setelahnya dan kepada para nabi setelahnya Ikhwani rahimani wa Demikianlah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau sebutkan bab kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qaulillahi jalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih <clears throat> Kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengawali kitabnya demikian tanpa memberikan mukaddimah lebih dari apa yang beliau sebutkan yaitu misalnya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin, ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah misalnya seperti itu kenapa beliau hanya mencukupkan bismillahirrahmanirrahim maka jawabannya penjelasannya sebagai berikut yang pertama demikianlah beliau meng mengikuti atau meniru Al-Quranul Karim yaitu dengan memulainya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim ya dan demikian pula di setiap awal surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka beliau meniru kitab Allah. demikian pula mengikuti sunnah Rasul dalam rasail beliau dalam berbagai rasail beliau ya diantaranya dan nanti akan beliau riwayatkan hadisnya surat beliau kepada para raja termasuk salah satunya kepada Heraklius. Beliau menuliskan dengan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdullah wa Rasulih ila Herakl Azimir Rum. Ya. Demikian. Maka beliau mengawalinya dengan basmalah. Kemudian Di sana ada sebuah hadis Kullu amrin zibalin la yubda fihi bihamdillah fahuwa aqta. Dan hadis Kullu khutbatin laisa fiha syahadah fahiya kal yadil jazma. Artinya semua perkara yang memiliki nilai penting yang tidak dimulai dengan hamdalah maka perkara itu akta terputus terputus dari barakah dan juga hadis setiap khutbah yang tidak ada padanya syahadah maka it, khutbah itu seperti tangan yang buntung dua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah kenapa Al-Bukhari rahimahullah tidak mengamalkan hadis ini tidak menerapkan hadis ini yaitu memulainya dengan hamdalah dan syahadah. Maka jawabannya adalah sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa khutbah itu tidak harus uh, memiliki susunan yang sama dalam semua kondisi. Ya. Yeah. Tidak harus memiliki susunan yang sama dalam semua kondisi dan tidak ada sesuatu yang baku yang harus yang membuat tidak boleh berpindah atau mengganti darinya balil gharadu minha al iftitah bima yadullu alal al maqsud namun yang dimaukan oleh khutbah itu adalah membukanya dengan sesuatu yang menunjukkan kepada maksud Waqad sadar al-kitab bitarjamati bad'il wahyi wa bil hadis ad-dala ala maqsudi. Dan al-Imam al-Bukhari di sini telah memulai kitabnya dengan terjemah yaitu judul bab yaitu tentang bad'il wahyi dan beliau mulai dengan sebuah hadis. Ya nanti beliau awali dengan hadis innamal a'mal bin niat adalah ala maqsudih yang itu sudah menunjukkan pada maksud beliau al-mustamil ala annal amala dairun ma'an niyah. Ya. Yang mana hadis itu mencakup makna bahwa amal itu beredar sesuai dengan niatnya, berporos pada niat. Ya. Hadis yang akan dia bawakan sebagai hadis pertama itu tentang niat. Ya, inamal amal bin niat yang menunjukkan apa? Bahwa amal berporos pada niat. Faka'annahu yaqul qasadtu jam'a wahya sunnah al-mutalaqqa an khairil bariyah ala wajhin sayadhar husnu amali fihi min qasdi wa innama likulli imri'im ma nawa seakan-akan beliau ingin mengatakan kepada kita aku bermaksud mengumpulkan wahyu as-sunnah wahyu yang berupa apa as-sunnah karena wahyu ada dua karena yang sering diistilahkan al-wahyain yaitu apa Al-Qur'an dan as-sunnah Al-Qur'an wahyu as-sunnah juga wahyu nah maka yang beliau kumpulkan di sini aku bermaksud mengumpulkan wahyu as-sunnah wahyu yang dalam bentuk as-sunnah al-mutalaqqa an khairil bariyah yang terambil dari manusia yang terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni sunnah beliau ala wajhin dalam bentuk yang akan tampak kebaikan amalanku ini pada kasdi maksud niatku ya yang akan tampak hal itu ya kebaikan amalanku ini pada niatanku yakni ketika niatanku baik maka akan tampak kebaikan amalanku ini wa inna malikul limri imanawa dan hanyalah yang akan diperoleh oleh setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan ya ini yang hendak seakan-akan hendak beliau hendak mengatakan seperti ini ya pesan tersirat dari cara beliau menyusunnya ya dimulai dari kita badil wahyi yaitu beliau awali dengan bab bagaimana dulu wahyu itu bermula ya atau bagaimana bermulanya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau letakkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa sehingga beliau dengan cara ini beliau ingin menyampaikan pesan namun apa tersirat bahwa aku bermaksud mengumpulkan ya, wahyu yang berupa as-sunnah yang akan tanpa ini kebaikan amalanku ini dari niatanku dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faktafa bitalwi anit tasrih. Ya, maka kata Al-Hafidz ibn Hajar Al-Bukhari mencukupkan dengan talwih dengan pesan tersirat anit tasrih daripada pesan tersurat Nah, waqad salaka hadhihi tariqa fi tarajim kitab ala ma sayadhhar bil istiqra. Dan ini merupakan apa metode beliau. Beliau menempuh metode ini di sebagian besar tarajim beliau. Ya, judul-judul bab yang beliau letakkan dalam kitab ini. Alama sayadhar yang ini akan tampak bil istiqra dengan penelitian ya mengikuti di amati ah, satu persatu diteliti hadal istiqra nah sehingga mu'zam uh, ah, periode ini ditempuh oleh Al-Bukhari yaitu al-iktifa bitalwih anit tasrih mencukupkan dengan cara yang tersurat bukan ter afwan mencukupkan dengan cara yang tersirat bukan tersurat ya yeah. iktafa bitalwih anit tasrih ini beliau lakukan di Metode ini beliau tempuh pada sebagian besar tarajim, tarjamah-tarjamah yang beliau letakkan. Apa tarjamah? Judul-judul bab. Ini sangat penting nanti akan tampak pada kita ya bahwasanya judul-judul bab yang beliau letakkan karena beliau setiap meriwayatkan hadis beliau letakkan bab bab kada ini menunjukkan uh, istimbat kesimpulan hukum kesimpulan fikih beliau terhadap hadis-hadis yang beliau riwayatkan dan ini sesuatu yang sangat mu'tabar dan sangat diperhitungkan di kalangan para ulama muhaddisin dan ahli fikih ya sampai-sampai uh, dikatakan bahwa fikhul Bukhari fi tarajimih fikihnya Bukhari itu terdapat para, pada tarajim tarjamah tarjamah hadis-hadis yang beliau letakkan dalam sahihil Bukhari ya ini jawaban pertama. Sehingga kenapa beliau tidak uh, banyak memulai kitab Sahih Bukhari ini dengan khutbah panjang lebar karena hal ini yaitu iktifa bitalwih anit tasrih. Ya. Jawaban kedua bahwa dua hadis tadi kullu amrin dzibalin la yubda fihi bihamdillah hadis pertama, hadis kedua, kullu khutbatin laisa fiha syahada laisa ala syartih. Kedua hadis itu tidak masuk dalam syarat beliau. Bal fi kullin huma maqal. Bahkan pada masing-masingnya terdapat pembicaraan, yakni kritikan para ulama terhadap kesahihan hadis tersebut. Sehingga sebagian beberapa ulama dengan tegas menyatakan hadis itu dhaif menyatakan hadis itu daif. Nah, Kemudian salam salamna salahiyatuhuma lil hujjah Walau kalaupun seandainya kita terima dua hadis itu sebagai hujjah. Katakan sahih sudah. Lakin laisa fihima anna dzalika yata'ayyan bin nutqi wal kitabati ma'an. Ya. Bahwa dalam kedua hadis itu tidak mengharuskan untuk mengucapkan dan menuliskan secara bersamaan. Yani kalau mau menulai, memulai kitabah harus ditulis juga hadis tadi kaitannya dengan nutuk ucapan sehingga tidak harus ketika mengucapkannya ketika nulis kitab pun demikian tidak harus demikian tidak ketika nulis kitab pun harus ditulis tidak harus demikian Faala fala'allahu hamida wa tashahhada nutqan inda wad'il kitab wa lam yaktub dzalik iktisaran 'alal basmalah karena bisa jadi beliau mengucapkan hamdalah dan bersyahadat nutqan secara ucapan ketika beliau menulis kitab awal menulis kitab beliau mengucapkan itu ya walam yaktub dzalik namun tidak beliau tulis beliau ucapkan namun tidak beliau tulis kenapa iktisaran alal basmalah beliau mencukup beliau mencukupkan dengan basmalah saja li'anna al-qadra alladhi yajma' al-umur al tsalatsa zikrullah wa qad hasala biha karena kadar yang inti dari tiga hal tadi yaitu basmalah, hamdalah, syahadat adalah zikrullah intinya dan itu sudah terwakili dengan basmalah. Wa yu'ayyiduhu anna awwala syai'in nazara minal Qur'an iqra bismi rabbik. Dan yang menguatkan hal ini bahwa wahyu pertama yang turun dari Al-Qur'an adalah Iqra bismi rabbik. Fatariqut ta'assi bihi al-iftitah bil basmalah wal iktisaru alaiha. Maka cara meneladani ini adalah dengan memulai membuka dengan basmalah dan mencukupkannya mencukupkan dengannya. Nah, mencukupkan dengan basmalah itu. Ya, sehingga ini uh, jawaban kenapa Al-Bukhari rahimahullah hanya menulis Bismillahirrahmanirrahim Kitab Bad'il Wahyi Bab Kaifa Kana Bad'ul Wahyi Ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tanpa ada Tidak lebih dari itu Tidak lebih dari itu Nah Kemudian Qauluhu Bad'ul Wahyi Bad'ul Wahyi Ya Dengan apa? Hamzah badul wahyi ya badul wahyi Hamzah dan di situ huruf dalnya dengan harokat sukun minal ibtida minal ibtida ya diriwayatkan pula dengan tanpa hamzah dengan harokat dhammah pada huruf dal kemudian setelahnya ada wawu bertasdid yaitu budul wahyi ya. budul wahyi dari az-zuhur dari kata yang bermakna az-zuhur nah namun tampaknya yang lebih kuat adalah yang pertama ya yang kuat adalah yang pertama. Kenapa? Karena di sana ada riwayat lain yang menyebutkan kaifa kana ibtidaul wahyi. Kaifa kana ibtidaul wahyi. Ya, sebagian nuskhah kalau nuskhah yang kita miliki adalah kitab Badul Wahyi. Kitab Badil Wahyi. Namun dalam nuskhah lain dengan tulisan apa? Kaifa ibtidaul wahyi. Sehingga ini menguatkan yang pertama yaitu bad'u bad'u minal ibtida ya, minal ibtida minal ibtida dari al ibtida sehingga ya artinya adalah permulaan wahyu permulaan wahyu nah kemudian wal wahyu lughatan al i'lam wal wahyu lughatan al i'lam fil khafa ya memberitahukan fil khafa dalam kondisi tersamar atau tersembunyi al-i'lam fi khafa'in ini lugah lugatan wa syar'an al-i'lam bisyara' memberitahukan tentang syariat ini makna wahyu secara syariat Sehingga kaifa kana badul wahyu? Apa yang maksud wahyu di sini? Yaitu pemberitahuan dari Allah tentang syariat. Nah, wahyu yakni syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad yutlaqul wahyu wa yuradu bihi ismul maf'ul minhu. Dan digunakan kata wahyu namun yang dimaksud yang, dan yang, yang dan yang dan yang dimaksudkan adalah isim maf'ulnya, objeknya. Ai al-muha, yakni yang diwahyukan. Wa huwa kalamullah al-munazzal 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian beliau menyebutkan ayat inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di semuanya kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh serta para nabi setelahnya nah di sini <clears throat> menunjukkan terdapat isyarah bahwa Nabi Nuh merupakan nabi pertama. Nuh adalah nabi yang pertama. Dan Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ayat ini pada kitab Bad'il Wahyi yaitu bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah maka kenapa alasannya adalah sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar wa munasabatul ayati litarjama wadihun min jiha anna sifatal wahyi ila nabiyyina sallallahu alaihi wasallam tuwafiqu sifatil wahyi ila man taqaddamahu minan nabiyyin Kesesuaian ayat ini dengan terjemah Ya, terjemah yaitu judul bab. Judul babnya apa? Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah. Bagaimana dulu bermulanya wahyu, permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini judul babnya. Kemudian beliau sebutkan ayat ini. Apa kesesuaian ayat ini dengan judul bab? Korelasinya apa? Maka beliau katakan sangat jelas. Korelasinya sangat jelas yaitu dari sisi bahwa sifat wahyu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dan sama dengan sifat wahyu kepada para nabi sebelum beliau. Ya, sifat wahyu yang diturunkan kepada beliau itu sama dengan sifat wahyu yang diturunkan kepada para nabi sebelum beliau. Karena itu Allah katakan apa? Inna auhayna ilaika sungguh kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Sehingga wahyu, sifat wahyu yang turun kepadamu ini sama dengan sifat wahyu yang turun kepada para nabi sebelummu yang dimulai dari Nuh alaihi salam. Wa min jiha anna awwala ahwalin nabiyyin fil wahyi birru'ya. Dan dari sisi bahwa uh, awal kondisi para nabi menerima wahyu itu adalah dengan cara mimpi yakni ar-ru'ya as-sadiqah ar-ru'ya as-sadiqah mimpi yang benar dan itu juga dialami oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wahyu pertama yang beliau terima beliau mengalami ar-ru'ya as-sadiqah sehingga wahyu yang diterima oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siapa yang memberikan wahyu dan melalui perantaraan siapa itu sama dengan wahyu-wahyu yang diterima oleh para nabi sebelum beliau yang diawali dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis pertama, meriwayatkan hadis yang pertama. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair qala haddatsana Sufyan قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى Aman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila mraatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Naam. Pembicaraan hadis ini terbagi dua. Yang pertama menjelaskan tentang sanad hadis ini, yang kedua menjelaskan tentang matan hadis ini. Nah, namun mengingat waktu yang sudah jam 5 lewat, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga pembahasan kita memberikan ilmu nafi'an kepada kita semua. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.